berikan kesempatan pada yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan, bukankah diberi kesempatan empat? Jadi siapa yang salah pak? Ya, yang satu itu katanya istrinya. Kenapa untuk empat mau untuk sendiri aja? Sudahlah, saya nggak akan ikut campur urusan itu. <laughs> Terima kasih. Bagaimana kita bisa jumpa? Jadi begini, seperti yang diungkapkan ah, ada niat untuk silaturahim dengan para ulama dan belajar takdirnya ada sahabat saya Bang Yan Harlan dan Bang Yan ini kenal baik dengan Ustaz Ahmad Al-Misri ini lalu kemarin ke kedutaan Mesir yang katanya sulit dapat visa dan dengan izin Allah lewat beliau eh, syariatnya sudah ada visa untuk berangkat ke Mesir Jazakallah khair. Barakallah, jazakallah. Memang susah sekarang bisa ke masjid, Ustaz? Kalau untuk orang soleh tidak susah insyaallah. Ah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz lahir di Mesir. Insyaallah. Lalu belajar di Mesir. Nah, Azhar di Syariah Islamiyah Al Azhar, kuliah. Kuliah di Al Azhar. Lalu bagaimana mengenal Indonesia? pertama mengenal Indonesia ini hanya dari dulu sebelum saya saya dari kecil di Al Azhar didik agamanya gitu. Kemudian sesudah saya kuliah saya mengenal bahwa ada yang namanya Indonesia. Karena dulu masih SMP SMA cuma hanya fokus untuk belajar agama saja. Akhirnya pas saya kuliah nampaknya ada orang yang wajahnya sama. Orang Indonesia, Malaysia, terus ada Brunei gitu. Wajahnya satu pabrik gitu. Awalnya saya tidak bisa membedakan, kemudian saya mengenal bahwa Indonesia adalah negara terbesar Islam. Uh, selesai kuliah dengan izin Allah, teman-teman minta saya berdakwah ke Indonesia. Sedangkan tahun, tahun berapa itu? Itu tahun 2009. Tahun 2009, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan kita pelayan umat Islam di negeri Indonesia. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua insya Allah. Jadi selesai kuliah tahun berapa itu? Ya, selesai kuliah 2009 langsung berangkat ke Indonesia. Berangkat ke Indonesia, niatnya berdakwah. Insya Allah. Hasilnya? Jadi ternyata hasilnya dua, dakwah dan nikah. Alhamdulillah. Kenapa tertarik dengan orang Indonesia? Ustaz kan orang Indonesia tidak semancung. <laughs> Karena saya pikir semua orang Mesir menikah dengan orang Mesir juga. Orang Arab menikah orang Arab. Saya bilang, ah coba ganti aja deh. <laughs> coba ganti paprika aja gitu. Mungkin mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. <laughs> Kalau daun jatuh sudah tercatat di lauh mahfud. Nah. Apalagi jodoh ya. Jadi setiap orang akan bertemu dengan takdirnya. Kalau seorangnya berusaha memperbaiki diri dengan baik insya Allah Allah akan berikan yang paling memadai untuk kufunya kalau seorang berzina terus nanti akan ketemu juga dengan pezina kalau orang yang soleh mudah-mudahan takdirnya dengan yang solehah jadi sudah menikah sekarang kapan itu? Alhamdulillah sudah kira-kira tujuh tahun yang lalu. Tujuh tahun, Alhamdulillah. Bagaimana orang Indonesia mengecewakan tidak? Nah, eh, insya Allah, bagus, insya Allah. Kenapa masih membuka pendaftaran? <laughs> Karena diberikan kesempatan ya. Baik, baik, Alhamdulillah. Jadi bisa bahasa Indonesia mulai dari kapan? Uh, ketika dulu saya di Mesir coba bahasa Indonesia dikit, kemudian saya pas berdakwah di Indonesia, saya mempelajari semua para uh, eh, penceramah di Indonesia termasuk Kak Agim, uh, eh, Saudari Arifin Zainuddin MZ, semua penceramah saya sudah mempelajarinya bahkan di laptop sudah-sudah saya simpan, termasuk ceramah beliau. Oh, MP3 maupun ini saya sudah mengenal bahkan saya bisa uh, oh ini bidangnya ini, fokusnya ini gitu khusus uh, beliau urusan hati, tazkiyatun nafs, Ustaz Arifin Ilham zikir, kemudian Ustaz Mansur narik duit kita aja sedekah. uh, <laughs> kemudian uh, itu dai sejuta umat. Uh, kemudian dengan izin Allah mengenal dengan Ustaz Arifin, Ustaz Mansur, baru saya kenalan dengan A, Alhamdulillah. mudah-mudahan selalu bertemukan dengan orang-orang soleh insyaallah. Um. Saya belajar gimana cara berdakwah karena setiap negeri punya adat istiadat masing-masing e, kalau cara berdakwahnya yang keras apa gitu itu pasti di Timur Tengah di lebih disukai kalau di Indonesia nggak suka yang keras nadanya atau suaranya tinggi nggak yang seperti A gitu bahasanya santai penyampaiannya lebih diterima di masyarakat Indonesia e, kemudian saya memilih oh ini ceramah yang cocok ini ini nggak cocok gitu saya buang kemudian saya mempelajarinya baru bisa mulai berdakwah dan alhamdulillah sekarang bisa mengisi di TV One Damai Indonesiaku dan beberapa acara di TV yang lain Eh, tapi saya suka memilih juga. Karena pertama tidak suka saya jauh dari negeri saya, kemudian dapat kesesatan. Saya tidak suka diatur. Untuk urusan agama, mau urusan dunia silahkan, tapi urusan agama anda nggak mau diatur sama sekali. Anda harus ngomong ini, anda nggak. Yang menurut Allah saya akan sampaikan. Maka orang kalau bertanya, menurut pendapat Syekh ini, saya bilang nggak. menurut pendapat agama, bukan menurut pendapat saya. Saya nggak punya pendapat. Hanya Islam yang berbicara. Alhamdulillah. Jelas? Alhamdulillah. Nah, apa perbedaannya dakwah di Mesir dengan dakwah di Indonesia? Suasana dakwahnya. Kalau dakwah di Indonesia mungkin lebih banyak mereka senang mendengarkan eh, ceramah-ceramah uh, yang ada lucu-lucunya, suka bercanda. Kalau di sana enggak? Uh, penilaian mereka boleh sekali-sekali, tapi kalau sering itu mereka enggak suka. Menganggap itu bukan majelis ilmu gitu sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia memang berbeda bawaannya. Kalau di Indonesia nggak diajak bercanda, bisa pada tidur berjamaah semua. Tidak bercanda juga mereka tertawa sendiri. Oh, gitu. <laughs> Apalagi ceramah malam begini, pulang kantor, pulang kerja. Nah. Jalan jauh ke sini macet, ujiannya lebih berat. Baik, Darul Tauhid ini awalnya Awal saya dakwah itu 8687. Alhamdulillah menyewa sebuah rumah di sini sebelah sana itu dulu luas tanah 400 bulan September kemudian 91 menyewa beberapa kamar sampai 24 kamar tersewa semua 92 terbeli rumah di sini 94 jadi masjid Darut Tauhid pertama dulu sangat sederhana tapi memang dinamai Darut Tauhid boleh dimatikan lampunya sedikit ya maaf ya boleh merekam tapi kalau tidak keberatan dimatikan lampunya ya 9696 mulai datang orang dulu masjid sederhana tapi izin Allah selalu ramai begini yang dibahas juga sangat sederhana ya yaitu tentang tidak jauh bagaimana bisa bisa sekuat tenaga yakin kepada Allah kalau setiap bicara yakin Allah maha mendengar mungkin bicara akan jauh lebih terjaga kalau di mana mana kita yakin Allah maha melihat tidak ada tempat untuk berbuat maksiat kalau yakin Allah maha tahu isi hati kita ah kita tidak bisa akal-akalan tidak bisa bohong sama sekali kepada Allah inginnya begitu tapi turun naik tahun 98 99 Darul Tauhid mulai dikenal sehingga orang lebih banyak datang 99 pertama kali masuk TV tahun 2000 booming agim diuji ya hampir dulu setiap TV itu uh, ada agim mungkin belum tahu banyak ya 2000 sampai puncaknya 2006 sudah lahir belum? sudah ya? sudah di anak-anak waktu itu ya di Indonesia mungkin rata-rata orang rada tahu Agim karena setiap hari ada di TV dan banyak TV begitulah dunia ditumpahkan asalnya dari tauhid kemudian berubah jadi dari duit karena ribuan sehari bisa 2000 tamu dan itulah masa terburuk dalam Darul Tauhid ketika sangat dikenal dunia melimpah ruah wah dulu uang sangat banyak karena tamu sangat banyak tapi Tauhid rusak karena belok dari senang ke Allah jadi menikmati dunia nah itu waktu itu terburuk dalam episode hidup saya yaitu dikenal banyak orang dihormati banyak orang 2006 akhir mulailah Allah memberikan babak ketiga yaitu babak belur ya mengerti babak belur nggak? nah ya jahil Alhamdulillah Pak Agim diberi amanah lagi seorang muslimah Pak ah, begitulah heboh saja Indonesia ya padahal Ustaz Arifin tidak cebol ya <laughs> karena beliau tidak pernah mengumumkannya ah. Bukan. Kenapa heboh? Karena dosa saya sangat banyak ya. Sehingga kata guru saya digugurkan dosa diantaranya dengan dibuat kepahitan. Lalu kata guru begini, siap nanti akan ada episode seperti kelapa. Kelapa hanya keluar saripatinya satu kalau dijatuhkan dari pohon. Tidak ada kelapa yang jatuh pelan. Siap menahan sakit dijatuhkan dari ketinggian. Sudah jatuh akan dijambak bukan dibelai sampai gundul itu pun dipaksa sudah gundul akan dipukul sampai belah sudah belah akan dicungkil sampai keluar isinya sudah keluar isinya akan disisit sampai mulus sudah mulus akan diparut sudah diparut akan diperes Saya dengarnya saja. Berapa lama saya akan begini? Kata guru saya tergantung ah, apa cirinya. Cirinya nanti akan lebih ringan ujian ini ketika kul kul bukan kul tapi kul huwallahu ahad. Katakan Allah ahad. Allahu samad. Nah, ketika itu ada di hati hanya Allah satu-satunya. Sudah tidak ada kemelekatan yang lain. Barulah Allah nanti akan mengembalikan dunia tapi tidak ada rasanya. Itu perlu tujuh tahun. Dihina, dipermalukan, dibuli, dikucilkan. Alhamdulillah. Ini baru saja dikembalikan semuanya oleh Allah. Sekarang dunia diberikan lagi tapi ini lebih ujian lebih berat lagi itulah belum nyoba naik kelapa ya <laughs> saya sudah sudah coba naik onta belum naik <laughs> kelapa oh. maka kata guru saya begini kenapa ujiannya begitu berat dan pahit sebab yang melekat di hatinya banyak diuji dengan popularitas melekat di sini menikmati populer diuji dengan kekaguman orang menikmati kekaguman orang diuji dengan perusahaan banyak harta melimpah nempel di sini nah semua kepahitan itu untuk melepas yang melekat melekat di hati sehingga nanti la ilaha illallah Nah itulah ujiannya, bahayanya adalah ada yang melekat di hati. Masih muda, diberi ilmu banyak, dari awal harus waspada. Mungkin itu sedikit pengalaman yang ajaran. Jauh lebih aman dihina daripada dipuji. Dipuji itu cocok dengan nafsu. Nikmat dikagumi itu cocok dengan nafsu kalau orang sudah senang dipuji dikagumi nanti yang akan dibangun adalah topeng untung Allah memberikan jalan dengan dihina, dicaci, dibuli dikucilkan, dipermalukan Alhamdulillah terima kasih kepada ibu-ibu yang dulu marah ya sudah membantu saya sadar itu sekedar sedikit sejarah Darut Tauhid. Padahal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين برجمان ملكة الله أحبكم جميعا في الله سيتين لك سمكن الله سبحانه وتعالى سمك الله سننتيسا برتمكن كتاب الدنيا دلام طاعت dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ya insya Allah mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kita yang begitu sangat indah penyampaiannya banyak memberi pelajaran. Yang begitu beliau memberi pelajaran kemudian diberi pelajaran inilah dunia. Dunia ini adalah madrasah, sebuah sekolah. Kalau hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dicintai oleh Allah harus diuji dulu. Kalau Anda merasa bahwa diri Anda sebagai muslim, sebagai hamba Allah diuji dan merasa bahwa ada apa dengan diri saya? Itu bisa rusak akidah kita. Karena para nabi dan rasul diuji. Nabi Nuh diuji anaknya. Surat Hud. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan bersama orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni ma. Saya akan berlindung kepada gunung yang tinggi, yang besar. Ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Ternyata tidak bisa. Dalam Sahih Bukhari dikatakan beliau ahli neraka. Kemudian Rasulullah mengajak pamannya Abu Talib sampai akhir hayatnya. Ya ammi, kul kalimah ahajulaka biha indallah. Katakan walaupun satu kalimat La ilaha illallah Karena kalau orang akhir ucapannya La ilaha Muhammad Rasulullah Dakhal al-jannah Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan Sanad baik Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Pasti masuk surga Maka orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti orang dicintai oleh Allah Maka ada dua Ada bala Ibtila Kalau bala turun kepada orang-orang kafir dimusnahkan oleh Allah. Bencana diturunkan kepada orang kafir itu namanya bala, dimusnahkan. Tapi kalau ibtila untuk orang mukmin ada dua. Pertama, menggugurkan dosanya sehingga dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki dosa sama sekali. Maka kalau kita memperhatikan orang yang akhir hayatnya sedang mengalami sekaratul maut yang begitu hebat dan dahsyat, Sampai kita melihat dia dua tiga hari, seminggu, sebulan, rohnya belum keluar juga. Sampai kita bilang apa? Panggilin anaknya, maafin ayah, ini uh, bukan itu urusan masalah minta maaf atau dimaafkan. Ini urusannya dengan Allah. Karena Allah ingin mempersulit hamba tersebut, maka salah satu di antara tanda husnul khatimah adalahnya arakul jabin, mautil mu'min ba'arakil jabin. Orang mumin itu meninggal dalam kondisi apa? Keningnya itu berkeringat. Dipersulit oleh Allah. Diberi pelajaran yang begitu berat dan hebat oleh Allah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena Allah ingin hamba ini berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa sama sekali. Sampai hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, hatta syaukah yushakuha. Sehingga duri yang kita injak juga menggugurkan dosa kita menghilangkan dosa kita. Itu pertama. Yang disebut ibtila bagi orang-orang mukmin. Pertama Allah ingin menggugur dosa kita. Yang kedua Allah ingin angkat derajat kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Anak kita kalau mau naik level, dari kelas 1 naik kelas 2 harus diuji. Dari kelas 2 naik kelas 3 harus di Bukan ujian yaitu sebatas dia sampai mendapatkan S3. Tidak, mendapatkan ujian dalam pendidikan, bahkan dalam kehidupan. Alhamdulillah kalau ujian itu hanya dalam urusan dunia. Lebih bagus daripada ujian dalam urusan agama. Maka tanda Allah mencintai seorang hamba, bahwasanya Allah tidak menjadikan musibahnya dalam urusan agamanya. Kalau untuk urusan dunia itu gampang, maka Umar bin Khattab punya kebiasaan berbeda dengan kita. Beliau kalau dapat musibah memuji Allah langsung, alhamdulillah. Beliau ditanya, "Mengapa engkau memuji Allah sedangkan ini musibah?" Apa kata beliau? Alhamdulillahi ala annaha lam takun fi dini. Segala puji bagi Allah bahwa musibah ini tidak menyimpa urusan agama saya. Urusan dunia itu Allah sudah katakan surat Al-Baqarah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليها إليه راجعون Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa dan seterusnya. Maka hamba yang dicintai oleh Allah SWT digugur dosanya atau diangkat derajatnya oleh Allah. Buktinya para nabi dan rasul diuji bahkan ada yang disebut ulul azmi mendapatkan ujian lebih berat maka diangkat lima rasul Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Allah jelaskan tentang bagaimana mereka ini mengalami kesulitan. Nabi Nuh aja berdakwah 900 tahun lebih. Coba Allah katakan surat Hud apa? Wa ma amana ma'hu illa qalil. Yang beriman kepada beliau itu sangat-sangat sedikit. Bayangkan. Beliau mendakwahi mereka surat Nuh juz 29. Siang malam beliau mendakwahi mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Sampai mereka dikatakan oleh Allah, yaj'aluna itu tashbih, perumpamaan saja. Gak mungkin orang jarinya masuk semua di telinga. Ada nggak kayak gitu? Tapi ujung jari, tapi itu tashbih. Artinya apa? Seolah-olah itu mereka sama sekali tidak mau mendengarkan kebenaran. Tidak mau mendengarkan tentang Allah. Seolah-olah mereka memasuki jarinya di dalam telinganya. Saking mereka itu benci kepada kebenaran. Maka Itulah ujian bagi orang beriman. Ada sebuah atar Jibril mengatakan, Ya Rob, hamba fulan ini selalu minta hajat kepadamu. Kenapa engkau tidak berikan? Apa kata Allah? Ya Jibril, utrukhu fa inni uhibbu an asma'a Wahai Jibril, biarkan dia karena aku senang mendengar suara dia. Kita ini kalau punya perlu urusan sama Allah, rajin salat malam, betul? Rajin sedekah, betul? rajin ke masjid, tapi bisnisnya, usahanya, apa yang dia inginkan sudah dapat, kemana dia pergi? Hilang. Maka Allah merindukan suara hamba itu. Maka wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu itu padahal itu buruk buat kita. Kadang-kadang membenci padahal itu baik buat dan akhir ayatnya apa kata Allah? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di balik semua ujian pasti ada hikmahnya Allah. Di balik segala urusan di dunia ini pasti ada takdirnya Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya semuanya diciptakan oleh Allah sesuai dengan ukurannya. Maka alhamdulillah musibah kita tidak terjadi dalam urusan agama. Agama saya masih terjaga. Alhamdulillah ujian ini masih dalam urusan dunia. Kalau kita buka Al-Quran surat Al-Ankabut mulai dari ayat pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kami biarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang berdusta dalam imannya. Surat Al-Ankabut apa kata Allah? Inna ja'alna ma ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Semua yang di atas muka bumi ini perhiasan godaan, cobaan. Kenapa? Agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Bahkan hidup mati menjadi cobaan. Tabarakalladzi biyadihil wa ala kulli syai'in Alladhi khalaqal mauta wal ah, kenapa Allah ciptakan hidup mati? Liabluwakum ayyukum Allah. Hidup kita diuji. Mati kita juga ada ujian. Maka Allah selalu katakan kalau kita lagi menghadap Allah, mulai dengan membaca doa ini inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi coba bayangkan untuk lillah semuanya lillah sampai bayangkan Nabi Ibrahim dan Ismail sedang membangun Ka'bah mereka masih takut sama Allah sedang beramal soleh masih takut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail ingat ketika mereka meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah. Yarfa itu dari kalimat rafa'a, meninggikan saja. Karena Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam dalam kitab namanya At-Tijan fi Muluki Himyar karangan Ibn Hisham. Beliau mengatakan Ka'bah dibangun oleh Adam 40 tahun kemudian dia disuruh berjalan menuju ke Baitul Maqdis, membangun Baitul Maqdis dan dikasih tahu bagaimana cara dibangun oleh malaikat Jibril, "Tsumma nasaka fihi." Kemudian beliau beribadah di situ dan jaraknya 40 tahun. Ada hadis dari Rasulullah dari Abi Dharil Ghifari. Masjid yang pertama dibangun di muka bumi adalah Masjid Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Kila. Kemudian sahabat bertanya, berapa tahun di antara dua-duanya? Kata Nabi SAW 40 tahun. Maka ingat ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, ini amal soleh. Masa membangun, meninggikan Ka'bah aja mereka harus berdoa diterima. Ini amal soleh. Tapi mereka masih ada khawatir. Amal yang mereka lakukan itu masih ada riaknya, ada sum'annya. Riak itu mau dipuji oleh orang lain, mau dilihat oleh orang lain kalau riak. Kalau sum'ah mau dipuji oleh orang lain. Maka diajarkan hati-hati dengan dua ini. Riak adalah syirik khafi. Syirik yang sembunyi yang masuk menebus dalam hati kita. Kita sholat, memperbaiki sholat, memperindah ini. Ah, demi apa? Manusia, mau dilihat orang lain. Kalau sum'ah mau dipuji oleh orang lain, sedekahnya keren ini. Masya Allah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin kepengajian. pengajian. Ah, itu hati-hati dengan dua hal ini. Maka mereka berdoa agar Allah Swt menerima amal ibadah mereka. Sampai kita kalau sholat aja, jangan tertipu dengan sholat. Selesai salam kita bilang apa? Alhamdulillah apa? Ah, apa yang kita baca selesai salam? Istighfar. Masa istighfar kita baru selesai sholat? Istighfar itu sesudah taat atau maksiat? Ah, halo? Masih hidup nggak nih? Bismillah. Yasin wal Quran yang hati mas Ah, istighfar sesudah kita melakukan taat apa maksiat? Maksiat. Lah, kenapa kita sesudah sholat disuruh istighfar? Coba perhatikan apa yang didalami oleh ulama. Di dalam sholat saya ya Allah banyak kekurangan. Baru takbir aja pikiran saya udah ah ke dompet ketinggalan di rumah. Disikat habis sama istri nanti. Iya, ketua KPK langsung periksa apa isinya ini. Jangan-jangan ada gambar ini ada. Betul? Astagfirullah. Berarti ada yang pengalaman di sini ya. Kita selesai salam disuruh istighfar. Loh, kenapa? Karena tadi Allah dalam solat saya anak nggak sempurna solat Tadi nggak khusyuk. Maka diajarkan apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inti dari solat adalah khusyuk. Sebagian ulama tafsir menafsirkan khusyuk itu diam di dalam solat nggak banyak bergerak. Sebagian mengatakan apa? Menghayati semua ayat yang kita baca dan gerak-gerik kita dalam solat maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, Allah manggil Jibril, wahai Jibril aku mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian dipanggil suruh malaikat yang lain. beli Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia. Lalu Jibril memanggil malaikat yang lain, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Sayangnya umat Islam kadang-kadang mau menjadikan Allah sebagai pelayan kita, na'udzubillah. Biar rajin sholat duha. Kenapa? Biar rezekinya bertambah. Biar dapat fulus terus. Betul? Itulah rajin. Sampai ada yang bilang sama saya, Syekh, kok aku 8 tahun sholat duha, tapi kok naik gaji saya nggak pernah naik? Malah yang naik darah saya, kata beliau. Akhirnya saya bilang apa? Karena anda sholat, bukan apa? Bukan karena Allah, tapi karena mau cari uang. Mau cari naik gaji Allah bukan pelayan kita. Kamu yang menjadi pelayan Allah. Saya bilang, ada yang bilang apa? Syekh, saya rajin sholat lima waktu. Sholat malam, Alhamdulillah. Sedekah, kenapa masalah menimpa diri saya terus? Karena Allah bukan pelayanmu. Kamu beribadah, ibadah itu tujar, kata Imam Al-Ghazali dalam Hayamuddin. Itu seperti pedagang. Dagangannya udah laku pergi, lupa. Tapi itulah yang Allah ajarkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka merasa bahwa Allah itu saya salat, saya ini, mana ya Allah? Udah dikasih belum gitu? Tidak, Allah bukan pelayan kita. Maka sampai ulama mengatakan dalam sebuah kata apa? Hikmah yang indah. Laisal ajibu min abdin yatawaddadu ila sayyidi. Tidak mengheram, mengherankan diri kita jika ada seorang hamba menunjukkan kasih sayang kepada majikannya. Bawahan menunjukkan kasih sayang kepada atasan, wajar. Itu atasannya. Tapi walakin walakinnal ajabu min malikin yatawaddadu ila ibadi. Akan tetapi yang lebih mengherankan kita jika Allah Jalla Jalalu menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Loh, dalilnya apa? Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna fis sama'id dunya kulla yawm fi thuluthil akhir min al-lail." Allah Jalla Jalalu turun ke langit dunia sepertiga malam. Turunnya Allah seperti apa? Ada dua penafsiran ulama. Penafsiran salaf, penafsiran khalaf. Salaf bilang turunnya Allah sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Allah hidup dan saya hidup. Apakah kehidupan Allah sama dengan saya? Tidak sama. Ulama khalaf bilang tidak. Yang turun di sepertiga malam bukan Allah jala-jala. Maka yang turun adalah kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Meliputi seluruh hamba-hambanya yang sedang bercinta dengan Allah di tengah malam. Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, Hal min da'in fa'astajibulah. Apakah ada yang berdoa, aku akan perkenankan doanya? Hal min sa'ilin fa'atiyah. Apakah ada yang punya permintaan, aku akan berikan? Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada yang beristighfar memohon ampun kepada Allah? Aku akan ampuni dosanya. Maka itulah. Pasti dibalik dengan ujian itu pasti ada cintanya Allah. Idza ahabba Allah qauman ibtalahu. Apabila Allah menguji atau mencintai sebuah kelompok, seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, pasti Allah akan menguji mereka. Dan inilah salah satu di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Allah akan mengujinya. Bahkan Allah membuat dia benci kepada maksiat. Dia selalu benci dengan maksiat. Diajak untuk bermaksiat malah karena taat sudah menyatu dengan tubuhnya. Dia sudah merasakan halawatul iman, kelezatan iman. Kelezatan taat. Ah, tadi bilang, dulu karena popularitasnya, karena terkenal, karena apa? Semua lekat dalam hati. Maka Allah ingin membersihkan itu semua. Karena kalau hati kita sudah mulai ada noda hitam satu, nanti noda-noda berikutnya akan timbul juga, ikut Sampai hati kita ini hitam, nauzubillah. Tapi jika Allah menegur kita dengan seseorang, luar biasa. Itu sebuah tanda Allah mencintai kita. Apalagi diberi kesempatan oleh Allah bertaubat sebelum kita wafat meninggal dunia. Allah menegur saya karena saya punya kesalahan. Saya punya dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti punya dosa. Beliau punya mungkin kesalahan yang berbeda dengan kesalahan saya. Anda punya kesalahan berbeda dengan saya dan seterusnya. Tapi tanda Allah mencintai kita, alhamdulillah. Saya selalu bersyukur, betul. Kalau ada ketika melakukan dosa, ada bau yang keluar dari tubuh kita nggak enak. Allah. Itu Allah sangat-sangat mencintai kita betul. Itu kalau Anda mentadaburinya, pasti Anda akan tunduk kepada Allah. Selalu takut kepada Allah Jalla Jalla. Coba kalau kita punya dosa, lalu ada bau keluar dari tubuh kita. Siapa yang akan mendekati kita? Atau dosa itu dicantumkan di dalam kening kita? Hah? Atau di pintu rumah kita? Allah itu ghafurur rahim. Bukan kafir, bukan sekali ampuni. Nah, berkali-kali Allah mengampuni. Kita berdosa kemudian, Ya Rob, taubat ya Allah. Salat, salat taubat, salat ini, doa, Selesai itu seminggu dua minggu tahu dosa lagi. Betul? Kemudian dua tiga minggu taubat lagi, maksiat lagi dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bukan ini membukakan pintu kita berani sama Allah tidak, tapi membukakan pintu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita punya dosa, punya kesalahan. Yang terbaik antara kita adalah orang yang segera memperbaiki kesalahannya. Kalau saya dengar ada yang fulan meninggal atau fulan meninggal, Ya Rob, kapan aja mau panggil saya, saya siap. Tapi aku mohon kepadamu berikan saya kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum wafat. Itu aja. Itu lebih indah kalau anda wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka bagaimana datangnya husnul khatimah? Ketaatan. Kalau beliau ini nggak punya teman-teman dan guru-guru yang bisa menegur dan bisa menasihati, ya hidup kita hancur. Saya kalau nggak punya teman-teman yang menasehati dalam kebaikan ya saya nggak nggak akan mendapatkan manfaat. Maka itu harus bersahabat dengan orang-orang soleh. Sampai Al Hasan Al Basri mengatakan, istakthiru min salihin fa lahum syafa'ah. Berbanyak kenalan dengan orang soleh karena mereka akan berbagi syafaat di hari kiamat nanti. Allah. Maka kalau antum duduk di majelis ini, saya nanti kalau antum masuk surga duluan, anak bilang sama Allah, ya Allah pernah ini duduk sama saya satu tempat. Saya minta syafaat dari dia. Bahkan adalah hadis sahih Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kalau orang mukmin sudah masuk surga berhadap-hadapan, mereka saling bertanya, di mana fulan yang pernah ikut kajian sama kita? Kata mereka apa? Oh, kelihatan di, surga, berarti di neraka. Mereka datang menghadap Allah, minta syafaat. Allah keluarkan orang tersebut dari api neraka jahanam menuju surga di Allah swt. Karena itulah berkenalan dengan orang soleh. Anda foto sama A, foto sama Arifin Ilham, foto sama Yusuf Mansur, foto sama ulama, foto sama orang soleh. Bilang, A, kalau masuk surga jangan lupa sama saya ya. Loh, kenapa? Sudah ada buktinya kita foto berdua. Setuju? Maka nanti habis selesai acara, foto sama beliau. Kalau beliau nanti masuk surga insya Allah, kita diajak. Kenapa? Pernah saya berjumpa dengan orang soleh. Pernah kita ketemu. Dan itulah apa yang dipesankan Rasulullah SAW. Yuhsyarun mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Coba diri kita mencintai siapa? Para ulama, orang soleh, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Cintailah orang-orang soleh. Walaupun dirimu gak bisa menjadi orang soleh. Semoga Allah senantiasa merodai kita dan merahmati kita dan dosa kita ditutupi dan diampuni oleh Allah di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam Alhamdulillah Semakin jelas pemahaman kita bahwa ujian itu jangan dipersepsi negatif. Masih ingat lima kiat menghadapi persoalan? Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Karena hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Dan yang tidak cocok belum tentu jelek dan yang cocok belum tentu baik begitulah prinsipnya tugas kita ini seperti kata beliau tadi jangan ngatur Allah tapi ngatur diri supaya lurus niat sempurna ikhtiar dan tawakal wa'asa antak rohu wa khairul lakum wa'asa antuhibu tuhibbu syai'a wa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik buruk? Tidak bisa jawab. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut digigit. <laughs> Ada yang minta jodoh Keluar dari rumah Langsung ada yang melirik Mendekati Dan menggigit kakinya Ya Allah kenapa saya minta jodoh Yang datang anjing betina Dibawa ke dokter Kata dokter harus dibawa ke rumah sakit Diopname beberapa waktu Barulah tahu rahasia takdir Ternyata jodohnya Siapa? Bukan sesama pasien Ya. Nah, takdir itu yang ngatur Allah. Dia dikabulkan doanya tapi harus digigit anjing dulu supaya ketemu dengan jodohnya. Ini tidak berarti Saudara yang ingin jodoh harus nyari anjing ya. Atau yang digigit anjing langsung gembira tentu. Setiap orang punya episode berbeda Dua Boleh saya cerita ini sedikit ya Yang kedua Kalau sudah terjadi Harus ridho Genting jatuh kena jidat Terima Tidak boleh mengatakan Saya tidak terima Saya tidak terima tidak mungkin, itu tanda terimanya sudah jelas. Jidatnya benjol. Orang itu menderita bukan karena takdir. Orang menderita karena tidak mau menerima takdir. Bukan tidak bisa. Semua orang siap dengan iman bisa menerima ketentuan Allah. Jadi kalau kita menderita, pasti karena kita tidak rela terhadap ketentuan Allah. Paman Rodia ya. walahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho. Makanya terima apapun yang Allah lakukan untuk kita, terima. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sedri, bawang goreng, sambal. Di Mesir pasti tidak ada ya. Nah, ada tak? Karena giginya pada lengkap semua. Oh. <laughs> Apa hubungannya? ya saya makan bubur pagi orang tua. Oh, <laughs> oh, iya, iya. Jadi tersinggung saya hadirin. <laughs> Boleh saya lanjutkan ini sedikit Mungkin ini ceramah kalau Ustadz atau saya Ahmad Ini kan Orang belajar agama dari kecil kalau saya kan nggak begitu, Ustaz. Belum tahu sejarah saya ya. Tahu sedikit ya. Insyaallah. Saya tidak paham takdir seperti ini. Jadi saya kalau ketemu para ulama, ustadz, sejujurnya ah saya tuh jadi minder kalau dalam bahasa Sunda meotan <laughs> dengan mengecil. Karena memang tidak tidak ada rencana bakal jadi kiai begini ini mah digeser oleh takdir sini banyak prajurit itu tentara banyak bapak saya seperti itu tentara saya cita-cita masuk akabri tapi tidak jadi karena kurang tinggi dulu sakit hati sekarang gembira sekali tidak jadi TNI malah jadi nah itulah takdirnya Lanjut. Tiga, jangan mempersulit diri. Jadi kalau sudah ada takdir, terima sambil ikhtiar ke takdir lain. Dibuat sakit oleh Allah, terima. Ini tubuh milik Allah sambil ikhtiar berobat. Sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Tapi sempurnanya ikhtiar di jalan Allah, amal soleh kita. Jalani saja. Tidak mungkin Allah zalim. Maka yang ketiga, jangan mempersulit diri Ya siru wala tuasir mudahkan urusan kita menderita lebih banyak karena pikiran sendiri jangan suka mendramatisir masalah jangan dipersulit jangan dipertegang nikmati setiap episode itu karena fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri itu sama-sama tuh yang saya baca tuh. Dalam kesulitan itu Allah sudah menyiapkan kemudahan. Tinggal kita mau fokus kemana. Mau dipersulit atau dipermudah oleh kita. Ya. Kalau ada orang menghina, eh monyet kamu syukur atau sabar? Syukur bukan kita yang jadi monyet ya. Syukur bukan kita yang menghina. Kalau kita dihina orang sabar atau syukur? Kalau bingung aja terus ya. Mau sabar boleh, mau syukur boleh. Kalau saya milih syukur. Kalau saya dihina saya memilih syukur. Pertama, saya bersyukur bukan saya yang jadi penghina. Bukan saya yang menghina orang. Syukur tuh. Tanpa taufik Allah kita yang zolim. Kita tidak zolim ke orang karena Allah melindungi kita dari perbuatan zolim. Yang kedua syukur. Kenapa? Karena orang menghina kita, kita punya pelajaran betapa buruknya akhlak suka menghina. Saya tidak mau melakukan seperti apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengajari akhlak kepada kita lewat orang yang menghina kita. Tuh, kalau menghina tuh buruk. Kamu jangan lakukan. Jangan lakukan. Tiga, kalau kita dihina orang, kita bersyukur karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibandingkan dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Saya sudah pernah dihina orang bertahun-tahun. Saya baca itu orang yang menghina. Saya dengar kata-kata orang yang menghina. Demi Allah, sangat remeh dibanding dengan kehinaan saya yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya bahkan bukan menghina sebagian tuh penjelasan aja oh si Agim nikah lagi itu bukan menghina itu pengulangan berita ya kan ya saya cerita Ustaz suatu saat saya pernah ceramah di Amerika ada ibu-ibu yang mengatakan Ustaz saya lihat Agim tuh di TV itu tinggi besar putih tapi aslinya pendek hitam itu bukan penghinaan, itu fakta. Hanya tidak pada tempatnya. Mama. <laughs> Saya juga sudah tahu, nggak usah diomongin ya. Itu yang bikin jengkel tuh. <laughs> Sudah diam. <clears throat> Kita bersyukur penghinaan orang kepada kita itu informasi dari Allah. Betapa Allah menutupi aib dan dosa kita. Benar? Kita dihargai karena Allah menutupi keburukan kita. Yang kelima, berapa? Yang keempat, saudara masih memperhatikan ya. Yang keempat, kita bersyukur kita punya latihan. Kalau tidak ada yang menghina kita tidak pernah terlatih untuk bisa memaafkan orang. Jauh lebih penting orang tidak berterima kasih ke kita daripada yang berterima kasih karena untuk meningkatkan kualitas ikhlas, kita harus ketemu dengan orang yang tidak berterima kasih. Kalau selalu berterima kasih ke kita, tidak meningkat derajat keikhlasan kita. Kalau kita berbuat, orang tidak berterima kasih, meningkat tuh. Kita berbuat, berbuat baik, dan orang itu tidak menghargai kebaikan kita, meningkat latihannya. Ya seperti ngangkat barbel, kalau hanya satu ons terus, nggak meningkat kekuatan kita. Benar? Kita harus terus dilatih, tersakiti supaya makin kuat, makin bisa meningkat. Membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik itu wajar. Tapi memberikan kebaikan kepada orang yang tidak berbuat baik, meningkat derajatnya membuat melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk itu muhsinin innallaha yuhibbul muhsinin itu paling banyak disebut dalam Al-Qur'an makanya kalau ada orang yang berbuat buruk ke kita ini dia kesempatan idfa billati hiya ahsan tolak keburukan dengan cara yang lebih baik ah sayangilah orang-orang yang berbuat buruk ke kita karena kita bisa meraih kedudukan tinggi di sisi Allah syariatnya lewat dia itulah sebabnya saya tidak sebel ke ibu-ibu ya <laughs> nggak boleh diungkit-ungkit diam ya ada yang nanya amarah tidak ke infotainment kasihan mereka bagian memberitakan yang buruk benar kita harus kasihan karena mereka jadi jalan meningkatkan derajat kita yang keempat Bukan, karena saya yang ceramah, jangan ngatur. Maksud saya satu, jangan eh siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Surat Al-Baqarah ayat 216. Dua, ridho kalau sudah terjadi. Tiga, jangan mempersulit diri. Empat, ini kuncinya kalau menghadapi ujian. Dan saya diajari guru ini benar-benar jadi kunci, yaitu surat An-Nisa 79. Ma'usobaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsi al jadi kalau keburukan menimpa kalau kebaikan apapun yang menimpa wa ma bikum min ni'matin fa minallah an-nahl tiga. tapi kalau keburukan yang menimpa ah ini pasti diundang oleh dosa jadi kepahitan itu hadapinya dengan air mata tobat ah, guru saya berguru Ustaz tujuh tahun itu hanya dilatih menangis menangisi dosa periksa dosa dari mulai balik sampai saat ini itu saja tiap hari bisa menangis atau tidak jangan takut oleh kepahitan tidak ada yang bahaya jangan takut oleh penghinaan orang sama sekali tidak bahaya Tuhan kita bukan mulut orang Tuhan kita Allah derajat tidak ditentukan oleh berita media tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya Allah yang angkat derajat jangan takut dengan Facebook medsos TV, radio, orang tabloid tidak ada apa-apanya yang takut itu dosa kita tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan menangisi masalah tidak bahaya yang bahaya adalah dosa kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau ada musibah itu kepahitan kekuatan air mata tobat kita lah jangan menangisi masalah tangisilah dosa pengundang masalah jadi musibah kalau tahajud tidak bisa nangis atau nangisnya nangisin masalah ibu ibu-ibu bu Mana yang membahayakan ibu? Dosa suami atau dosa diri sendiri? Agak keras bu jawabannya maaf. Kenapa ibu lebih mikirin dosa suami? Biarlah suami ibu. Begini saya salah kata-kata. Di akhirat nanti masing-masing saya bapak-bapak pak Mana yang bahaya? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Dosa dua-duanya. Karena sebagai lelaki harus tanggung jawab mendidik istri. Kalau istri jadi banyak salah karena kelalaian suami, tidak bisa jadi contoh, tidak bisa mendidik, kita akan lebih lama perhitungan. Saya lebih lama dari saudara-saudara dihisap. Karena dua. Ustaz Arif ini <laughs> lebih lama lagi tiga saya bisa membayangkan beliau lebih lama perhitungannya berarti saya lebih cepat duluan ya saya duluan masuk ya mudah-mudahan begitu dan yang terakhir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mah maula wa ni'man nasir cukuplah Allah karena surat Yunus 107 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyamsaskallahu bidur fala kasyifa lahu illahu. Mau jungkir balik apapun tetap tidak ada yang bisa menghilangkan kepahitan musibah illahu selain Allah sendiri. Sedih tidak ada yang bisa membuat kita bahagia selain bolak-balik hati Allah semata. Punya hutang tidak ada yang bisa melunasi selain Allah satu-satunya penguasa rizki sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Asyafi yang maha menyembuhkan jodoh hanya Allah yang mengatur harus bulat dan utuh hanya Allah satu-satunya pemilik karunia Al-Mannan pembagi semua karunia harus dan kepada Allah karena ana indal dhanni abdi Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makin utuh, bulat, Allahus somad. Hanya Allah saja tidak berbagi. Yakin hanya Allah saja satu-satunya. Pemilik, penguasa semua takdir, semua karunia. Insya Allah husnudan itulah yang akan berbuah pertolongan Allah. Begitu Ustaz, pengalaman hidup yang diajari guru kalau ngadepin masalah lima kiat. Masya Allah, ada satu ungkapan apabila engkau punya masalah jangan <clears throat> ketika sholat ketika berdoa mengatakan wahai Allah saya punya masalah akan tetapi katakan hei masalah aku punya Allah yang maha besar maka ketika kita berdoa ketika kita sujud di hadapan Allah jangan katakan ya Allah saya punya masalah. Akan tetapi, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah katakan subhanahu wa ta'ala surat Maryam tentang kelahiran Nabi Isa daripada Maryam. Padahal dia tidak punya suami, tidak termasuk perempuan yang berbuat keji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa hayyin. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Memang kita biasa disiplin jam 9 harusnya selesai. Ada yang akan bersyahadat. Ibu Gina Nur Agustina ada di belakang. Alhamdulillah. Boleh mikrofonnya disampaikan? Alhamdulillah hampir setiap pengajian ada yang akan bersyahadat. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Insya Allah, buat kita semuanya. Amin. Tadi ada seorang dari Amerika tadi pada asar. Beliau awalnya susah, tidak harus masuk Islam kalau tidak mau. Belajar saja. Tadi datang lagi dengan penuh ceria dan semangat. Allah yang membolak balik hati. Ibu Gina Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh maaf Ada? Sudah ada Bu? Ya Waalaikumsalam eh, Ya maaf ya Sudah siap? Insya Allah ya. Oh, oh sudah bulat suaranya ya Saya kira lebih cepat lebih baik ya Bisi keburu Ada takdir yang lain Semua jadi saksi Baik ikuti ya Bu Ya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله Alhamdulillah saya bersaksi Saya bersaksi Tiada ilah Tiada Allah Tiada ilah, ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Adalah Rasul Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah jadikan saudari kami ini muslimah soleha, istri soleha, ibu soleha, mujahidah soleha. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Duhai yang maha menatap Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah Istiqomahkan Karuniakan husnul khotimah Taqabbal minaya karim Innaka antas sami'un alim Alhamdulillah Hadirin Alhamdulillah selamat ya Bu sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Sebagai penutup ada lagi pesan-pesan terakhir silakan saudara berwakaf Syukuri pertemuan ini dengan amal jariah. Padahal para petugas, saat ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Insya Insyaallah uh, boleh kita buat perjanjian bersama? Boleh? Boleh pegang tangan yang sebelah kanan dan sebelah kiri? Boleh? Ayo. Seperti ini, maaf. Eh. <clears throat> Seperti ini. Ayo semuanya pegang tangan sebelah kanan dan kiri, ikutin ucapan saya. <clears throat> Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji membawa ke surga agar tidak kabur dan meninggalkan janjinya. Harus peluk yang sebelah kanan dan peluk sebelah kiri. Tapi jangan sampai salah peluk ya. Ah, eh, itu yang mau infak Barusan sedang salaman jadi kelewat balik lagi <laughs> Susah ngeluarkan uangnya karena doanya doa sorga Balik lagi petugas ya Alhamdulillah selalu ada jalan untuk saling mengingatkan cinta karena Allah ya Masya Allah kita agak agak jarang mengatakan saya mencintaimu karena Allah karena memang belum paham keutamaan mencintai karena Allah Masya Allah Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Barakallah Zakumullah khair atas uh, undangannya Saya bisa berjumpa dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga langkah-langkah kita menuju ke tempat ini Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan digugur dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Alhamdulillah Terima kasih Ustaz juga masih muda Semoga dipanjangkan umurnya, diberikan nikmatnya istiqomah dalam keimanan, istiqomahnya dalam amal soleh, istiqomahnya dalam berdakwah, dan istiqomah dalam sabar serta menyabarkan.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 صدور الناس من الجنة والناس Hadirin sejenak kita tundukkan hati kita Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hari berganti hari berarti semakin dekat dengan akhir hidup kita. Waktu ajal kita sudah ditetapkan, kian hari, kian sedikit umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin hanya tinggal bilangan tahun. Atau mungkin ada di antara kita yang tinggal beberapa bulan, minggu, atau mungkin juga ada di antara kita yang hanya tinggal beberapa hari. Berapa banyak sahabat kita yang minggu lalu hadir dan kini sudah tiada. Kita harus siap kapanpun malaikat maut menjemput. Wahai saudaraku, kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga hari-hari yang tersisa ini bisa menembus semua dosa, bisa menjadi penghapus seluruh aib. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa bisa menjadi bekal pulang kita. Bila saatnya tiba, bila malaikat maut sudah menjumpai kita Mudah-mudahan saat dicabut nyawa Allah sudah mengampuni semua dosa Sudah menghapus seluruh aib Sudah membersihkan dari semua yang haram yang ada di tubuh ini Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa Orang tua sudah ridho Memaafkan kita tidak kecewa tidak ada lagi luka di hatinya mudah-mudahan ketika dicabut nyawa orang-orang yang kita zolimi sudah memaafkan utang sudah dilunasi mudah-mudahan ketika dicabut nyawa Allah izinkan tubuh ini terbasuh air wudhu Semoga kata-kata terakhir yang terucap La ilaha illallah Semoga akhir hayat kita husnul khotimah Hati-hatilah hadirin Tidak sedikit Yang mati sebaliknya Berapa banyak yang mati di tempat jina? Berapa banyak anak yang mati ketika durhaka Berapa banyak orang yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya. Setiap sudut rumahnya. Berapa banyak yang mati ketika dilaknat oleh keluarganya. Hadirin, kenanglah jika tubuh kita sudah terbayang menjadi jenazah. Kita jarang membayangkan tubuh ini dingin, kaku, wajah yang biasa kita lihat di cermin bila sudah mati mata terpejam kening ini tidak akan lagi bisa sujud bila sudah mati tidak ada lagi nikmatnya tahajud tidak ada lagi nikmatnya memperpanjang sujud mata tidak lagi bisa menikmati Al-Quran mulut terkatup tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah tidak ada lagi nikmatnya berzikir tangan kaku tidak lagi bisa bersedekah menolong orang membelai anak cucu kaki tidak akan lagi bisa melangkah ke masjid seperti ini semoga Allah mengizinkan keluarga kita dan orang-orang soleh mengurus jenazah kita semoga Allah menggerakkan sebanyak-banyaknya orang ikhlas menyolatkan jenazah semoga anak-anak kita bisa mengimami melepas jenazah kita Kenanglah hadirin ketika diusung menuju liang lahat. Tanah sudah disiapkan, lubang tersiapkan. Kita dimiringkan ke kiblat, dibuka kain kafan di wajah kita agar bisa menyentuh tanah dingin. Papan ditutup di sekitar tubuh kita. Semakin lama gelap sendiri Tanah mulai berhamburan menimbun jasad kita. Semakin lama kubur kita semakin penuh dengan tanah. Kita gelap sendiri di sana. Sesudah kubur penuh, batu nisan dipasang di atas. Kita jarang membayangkan ada nisan di atas kita. Tidak lama kemudian satu persatu orang-orang yang kita sayangi, kita cintai pulang meninggalkan kuburan kita. Para sahabat, tetangga, bahkan orang-orang yang paling kita sayangi. Pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri di sana. Di liang lahat, kita harus siap Hidup memang berakhir Tapi perhitungan baru dimulai Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma Inna nas'aluka taubatan nasuh. Allahumma Inna nas'aluka taubatan nasuh ya Allah Wa taubatan al maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سخرة الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر wa na'udzubika min fitnatin nar Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara Allahumma ighfir lil mu'minina Allahumma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an Allahumma rizukna al ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Terima kasih hadirin Ustaz Semoga Ustaz diberikan nikmatnya istiqomah Sekali lagi ya Panjang umur keluarga sakinah, istiqomah dalam iman, amal soleh, dakwah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di sorga. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.